Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah pembahasan mengenai 6 al-akhbar dan hukumnya Maksudnya al-akhbar di sini barakallahu fikum hafizakumullah kalau kita globalkan kembali kepada al-kalam. Karena al-kalam itu nanti terbagi menjadi dua, kalam yang dinamakan dengan kalam khabari atau kalam yang dinamakan dengan na'am kalam insya'i. Na'am kalam yang berupa kalam insya'i. Kalam khabari, ucapan yang dikenal dengan kalam khabari itu masih menerima enam dua kemungkinan, didustakan atau dibenarkan. Didustakan atau dibenarkan barakallahu fikum. Naam. Kemudian kalam yang insya'i mau tidak mau hanya ada kemungkinan na'am atau la, itu insya'i. Contohnya, anak ucapkan kepada antum jaa Zaidun, z telah datang. Antum bisa percaya bisa enggak? Antum bisa mengatakan sadaqta ya akhi atau kadzabta. Khabar bukan? Pengkabaran. Tapi kalau anak ngomong ya akhi, ijlis, itu mau nggak mau atau na'am atau la. Itu namanya insya'i. Insya'i itu seperti kalam yang bentuknya tolak permintaan amr. Paham ya? Ya akhi, kum. Enggak mungkin orang tadi mengatakan sodakta. Kamu benar atau kadzabta, kamu dusta. Ya mau nggak mau na'am atau la, itu insya'i. Mahfum ya? Seperti doa juga insya'i, doa. Nah, barakallahu fiqh, kadzabta. Enggak mungkin kan didoakan barakallahu fiqh, maka kadzabta. Ya, Amin gitu. Paham ya? Doakan. Nah, barakallahu fikum karena doa juga termasuk insya'i atau khabari. Insya'i. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nanti kita akan lihat yang berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Summa qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, minhu na'un qad nuqil Tawaturan lil ilmi qad afada wa ma'ada hada' tabir ahada. Ini berkaitan masalah nah mutawatir dan ahad lagi. Di dalam mustalah sudah dibahas, nah barakallahu fikum di sini juga dibahas lagi. Allah nah, musta'an. Wa illa untuk masalah khobar. nah secara globalnya sudah kita lewati kemarin ya, terbagi menjadi tiga. khobar yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya pasti benar dan tidak ada ihtimal kedustaan sedikit pun. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, khobar yang sumbernya dari murni pendusta seperti apa? Muslimah al-kadzab pasti didustakan. Enggak ada unsur benar sedikit pun. Paham? Kemudian yang ketiga, khobar dari orang yang memang tidak dikenal. Tidak dikenal dia itu pendusta, tidak pula dikenal dia itu apa? Jujur atau yang semisalnya. Ini masih ada ihtimal. Ada ihtimal dibenarkan kalau mencocoknya apa? kebenaran ada ihtimal dustakan kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Mahum. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau khabar Allah dan Rasulnya wajib dibenarkan. Wajib dibenarkan. Na'am. Kita lihat barakallahu fikum Kala Syekh Muhammad bin saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih yakni naw'a al muallifu al khabara ila naw'ain. Al-muallif membagi khobar menjadi dua jenis atau dua macam. al awal yang pertama, manukila naklan mutawatiran. Ada khobar yang dinukilkan dengan penukilan secara mutawatir. Bayu sama al-mutawatir, dinamakan dengan al-mutawatir. Yakul, Nah, barakallahu fiikum Beliau mengatakan lil ilmi qad afada. Maksudnya kalau khobar itu mutawatir, datang dari berbagai macam jalur dan banyak yang mendatangkan khabar tersebut maka memberikan faedah apa? ilm. Paham ya? Karena apa? Karena nam bisa dikatakan mustahil untuk mereka semuanya berdusta membawa riwayat yang banyak tadi itu. Eh, banyak orang yang mendatangkan riwayat tersebut eh, secara berbondong-bondong misalkan nah berkaum-kaum itu ya atau istilah berjamaah itu bisa dikatakan mustahil untuk terjadi atau mereka berdusta. Oleh karena itu kalau khabarnya mutawatir itu hukum asalnya memberikan faedah ilm. Padahal apa kesimpulannya kemarin, mau mutawatir atau ahad, ya? Intinya selama sahih itu sebagai hujjah dan bisa diambil nah memberikan faedah ilm selama sahih. Kita lihat. Fal khabarul mutawatir ala kalamil mu'allif rahimahullah huwa ma ilm. Maka khobar yang mutawatir berdasarkan ucapan mu'allif rahimahullah itu adalah khobar yang memberikan faedah ilm. Jadi atau enggak ragu lagi Ya, jelas-jelas memberikan faedah ilm. Nah, seperti itu. Wa ma la yufidul ilm fa huwa khabarun ghair mutawatir. Adapun khabar yang tidak memberikan faedah ilm, maka itu dikatakan khabar yang tidak mutawatir. Paham ya? Jadi khabar ahad istilahnya gitu ya, yang tidak memberikan faedah ilm. Wa hadha ta'rif syai' bididdi. Ini namanya mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Khabar yang memberikan faedah ilm mutawatir. Lawannya apa? Lawannya berarti khobar yang tidak bisa memberikan faedah ilm berarti bukan mutawatir. Ahad itu maksudnya. Ini termasuk bentuk apa? Wa hadza ta'rifu syai' bididdi. Ini adalah masuk dalam bab apa? Mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Ayo. apa maksudnya dengan lawannya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau khobar itu memberikan faedah ilm berarti mutawatir. Lawannya berarti ahad kalau tidak memberikan faedah ilm. Mafhum? Naam. Kita lihat. Wa ta'rifu syai' bid-didd mardudun 'inda ulama al-mantiq. Tapi ingat, mendefinisikan mendefinisikan sesuatu dengan lawannya itu ternyata ditolak, tidak diterima menurut ulama ahlu mantik. Ahlu mantik itu ahlu kalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ahlu mantik itu ahlu kalam. Ahlu filsafat. Paham ya? Sebenarnya kita gak butuh seperti ini ya. gak butuh seperti ini sebenarnya. Karena qala ba'dhum sebagaimana ucap diungkapkan sebagian mereka, wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhalal ahkamu fil hududi. Menurut mereka, yaitu ahli mantik, eh, termasuk perkara-perkara yang ditolak atau enggak diterima, yaitu memasukkan hukum-hukum itu di dalam apa? definisi. Hudud itu jama dari hak, itu definisi-definisi. Nah, jadi seharusnya itu definisi sendiri dari definisi itu muncullah hukum-hukum, bukan langsung dengan definisi diambil hukum. Ini menurut alumantik ya, penjabaran mereka seperti itu. Kita bukan alumantik, jadi nggak perlu panjang lebar. Nah, barakallahu fikum, tidak perlu panjang lebar ya. Nah, jadi alumantik itu nah mereka mencatat atau mencela yang seperti ini, memasukkan hukum dalam definisi. Nah, dengan definisi itu langsung diambil hukum itu ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu nanti di Berkaitan masalah wajib, eh, masalah sunnah itu definisinya macam-macam. Nggak barakallahu fikum. Eh, kalau misalkan wajib ma amara bihi syari' ala wajhil izam, itu definisinya. Nah, dari situ baru diambil hukum. Paham ya? Dari situ baru diambil hukum. Nah, ini definisi ada hukumnya. Ini kalau menurut ahli mantik bagus. Tapi kalau langsung didefinisikan dengan hukumnya, nah. Wajib itu apa sih? Wajib itu adalah yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqab tarikuhu. Na'am wa yu'aqab tarikuhu. Ayo yastahiqul 'iqab tarikuhu. Nah, ini hukumnya langsung jadikan definisi. Ini dicela oleh al mantik Paham ya? Wajib itu apa sih? Wajib itu pelakunya yang mengerjakan karena mengharapkan wajah Allah dapat pahala, yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Padahal ini bukan definisi. Ini adalah hukum yang diakibat, diakibatkan dari perbuatan wajib tadi itu. Paham belum? Paham ya? Jadi enggak perlu panjang lebar, kita bukan alu mantek ya, bukan alu kalam. Yang jelas yang sana biar di sana, yang sini di sini. Paham ya? Seperti itu. Itu pembahasan dalam usul di awal-awal kita lewati ya. Pengertian wajib itu apa, sunnah itu apa, itu ada pengertian sendiri dan ada hukumnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa sayadkurul muallif rahimahullah ta'rifahu ma ba'd. Dan muallif rahimahullah akan menyebutkan definisinya setelahnya nanti. Naam. Wa qalu rahimahullah dan ucapan rahimahullah imam Al-Amriti rahimahullah wa ma adaha tabir ahada. Adapun selain mutawatir anggaplah itu ahad. Paham ya? Ini pembagian-pembagian seperti ini terkadang membuat orang itu pusing. Namun sudah kita lewati barakallahu fikum, tidak perlu pusing-pusing mau ahad atau mutawatir selama sahih hujjah. Selama sahih bisa diambil, memberikan faedah yakin, memberikan faedah ilm. Mahum tapi kalau mutawatir kalau keliru ya udah enggak jadi hujah. Walaupun mutawatir. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali. Kalau berdasarkan apa? Nah, barakallahu fikum pembagian ini mutawatir itu jarang sekali mereka sengaja berdusta itu. Kita lihat. Yakni ma'adal mutawatir bahwa ahadun. Maksudnya apa-apa yang selain mutawatir maka itu adalah ahad. Fadakhala fihi mashur wal aziz wal gharib. Maka masuk di dalamnya khabar yang bentuknya masyhur. Karena masyhur itu tidak harus sahih intinya masyhur terkenal di mana-mana. Nah, barakallahu fikum. Naam, tapi tidak mengharuskan sahih. Seperti hubbul watan minal iman. Itu khabar bukan? Khabar. Masyhur kemana-mana. Orang tahu cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Tapi apakah sahih? Tidak sahih. Hadisnya la aslalahu, enggak ada sumbernya, enggak ada asal usulnya. Bisa dikatakan masuk dalam maudhu'at hadis-hadis palsu. Tapi masyhur gitu loh. Jadi tidak apa? Jangan sampai kita menghukum setiap hadis masyhur itu langsung sahih. Terkadang disebutkan dalam mustalah itu ada hadis yang masyhur anda apa? Anda na'am barakallahu fikum la'afi kuratil qadam. Ya enggak kita kita lewati dulu ya. Na'am barakallahu fikum ada hadis yang masyhur menurut para pemain sepak bola. Nah, kemudian ada juga hadis masyhur anda tujar. Nah, ada juga hadis yang masyhur di kalangan pedagang juga ada. Memasukkan hadis tujuannya biar laku dagangannya gitu loh. Apa itu ingat ya antum? Yang masalah pedagang itu? Ishtaru apa? Nah, apa itu lafadznya? Nah, barakallahu fikum. Eh, barakallahu fikum hafizakumullah Ishtaru badinjan. Naam fa inna huwa fa innaha muzakka kata-kata itu Intinya syahidnya di situ disebutkan anda terlupakan juga lafadznya. Belilah kalian terong. Karena terong itu telah ditazkiyah sekian nabi atau ditazkiyah oleh para nabi. Tujuannya biar laku terongnya jualannya. Ini masyhur anda tujar itu loh. Paham ya? Nanti ada juga hadis masyhur anda para na'am abin, para pemain apa gitu ada juga. Namanya itu nanti barakallahu fikum termasuk ciri-ciri hadis yang maudhu palsu itu ada. Di antaranya memiliki makna yang rokakah. Rokakah itu maknanya enggak kuat. Maknanya itu kok kayak gini gitu istilahnya enggak mungkin itu ya seperti Naam utlubul ilma walaupun bisin. Itu antum langsung tahu. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa? Ini secara makna sudah tahu kan? itu enggak sahih. Nah seperti itu barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa wasakumullah. Naam sudah kita lewati luka Aziz Al-Gharib itu dalam musalah kemarin. Qala rahimahullah berkata rahimahullah Al-Imam Al-Amri rahimahullah fa awwalu naw'aini ma rawahu jam'un lana an mislihi azahu. Qawluhu fa awwalu naw'aini yakni al-mutawatir. Nah, jenis salah satu di antara dua jenis tersebut yang pertama mutawatir wa huwa marwahu jam'un katsirun yamtani'u fil 'adah an yatawata'u al-kadzib hadha huwa mutawatir seperti yang kita lewati karena apa mustalahul hadis juga sama persyarahnya dengan enam ini paham ya kita yang kita baca ini syarah Ibnu Arafat yang syarah siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nah mustalahul hadis juga karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jadi definisinya enggak jauh beda yang kita lewati kemarin. Apa mutawatir itu? Mutawatir adalah sebuah khabar atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok nam atau sekumpulan jamaah yang banyak yang tani'u fil adah yang kebiasaannya itu nam barakallahu fikum nam tidak memungkinkan mereka apa untuk sengaja berdusta. An yatawatau itu an yata'ammadu. Maksudnya nam yang kebiasaannya itu nam barakallahu fikum terhalang-halangi mereka itu untuk sengaja berdusta. Ya, maksudnya itu menghalangi mereka untuk sengaja berdusta. Kemungkinan besar enggak dusta itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya. ya sebuah hadis, sebuah khabar yang diriwayatkan oleh enam jamaah yang banyak yang mereka apa? Tidak mungkin untuk menyengaja berdusta itu aja. Nah, secara adah, secara kebiasaannya. Hadahul mutawatir, inilah mutawatir. Wa sumiya mutawatiran min tawatar syai'i idza tataba'a. Dinamakan mutawatir itu dari kata tawatur syai' Nah barakallahu, barakallahu fikum sesuatu tersebut apa? enam saling beruntut atau saling mengikuti idza tataba'a apabila saling mengikuti terkumpulkan. Nah maksudnya terkumpulkan itu kan banyak jamaah yang yang apa yang meriwayatkan satu khabar itu. Banyak jamaah gitu. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Sudah kita lewati kemarin mutawatir ada dua, ya kan? Mutawatir apa kemarin? Maknanya atau lafadznya gitu. naam. Pembahasan di sana diulang sendiri. Kita lihat. Kama yakul, kama yuqal tawatarul qatr. Nah, sebagaimana diungkapkan tawatarul qatr. Nah, hujan itu datang secara beruntun. Meruntun maksudnya itu nah, saling mengikuti. Terjemahan bebasnya apa enaknya ini? Apa? Apa enaknya? Fajri. Hah? Tawatarul qatr yakni al mator Hujan itu turun terus-menerus gitu ya. Eh? Ya turun turunnya itu terus-menerus, saling beruntun, datang, datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu ya. Ya kalau diglobalkan intinya seperti itu. Mau ya? Nah, maksudnya ini riwayat hadis ini datang terus-menerus, banyak yang meriwayatkan itu istilahnya itu. Mafhum? Globalnya gitu aja. Fal mukhbiruna tawataru tawatarau ala hadal khabar maka orang-orang yang mengkabarkan hadis tersebut tawataru saling mengkabarkan atau saling berdatangan saling mengikuti nah saling mendatangkan khabar ini wa tataba'u alaih dan saling nam barakallahu fikum mengikuti atau saling mendatangkan khabar tersebut fala budda min jam'in akhirnya ujung-ujungnya terkumpul ya enggak terkumpul banyak menjadi jamaah wa ishtaratu fi hadzal jam' ala yumkina 'adatan tawatu'uhum al kadzib tapi disyaratkan sekumpulan jamaah tadi yang membawa riwayat yang banyak tadi, nah itu apa Allah yumkina adatan hendaknya kemungkinan besar kebiasaannya itu tidak menyengaja untuk berdusta. Paham ya? Mereka tidak menyengaja untuk berdusta. Nah, tidak mungkin secara kebiasaan itu mereka sengaja berdusta itu loh ya. Kalau seandainya berdusta berarti lain lagi itu loh. Nah, yang namanya mutawatir itu kan yang bawa banyak, yang bawa hadisnya khobarnya itu kan banyak orang. Nah, secara kebiasaannya itu kalau berani membawa banyak seperti itu, yang datang membawa hadis itu banyak, itu secara kebiasaannya adahnya itu jarang sekali mereka sengaja untuk dusta itu. Naam. Wala budda aidan an yakuna hadzal jam' rawahu an jam'in mislihi. Dan harus na'am barakallahu fikum, nam kumpulan yang meriwayatkan hadis tersebut atau khabar tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari apa? Dari kumpulan yang semisalnya. Maksudnya bagaimana semisalnya itu? Sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Tabi'in tabi'in semuanya buahnya yang bawa dari kalangan tabi'in itu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Walihada qala an mislihi azahu. Nah barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Intinya nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah masing-masing jamaah itu bisa jadi makna yang kedua, masing-masing jamaah atau masing-masing perawi tersebut membawa lafaz yang sama gitu loh. Membawa lafaz yang sama. Misalkan lafaznya nah barakallahu fikum eh roa itu ya semuanya roa itu roa itu roa itu maksudnya membawa lafaz yang sama gitu loh paham ya masing-masing yang tadi yang banyak jamaah yang meriwayatkan hadis atau khabar tadi membawa lafaz yang sama sehingga jadilah mutawatir karena lafaznya beda-beda bukan mutawatir lagi nanti mafhum nah barakallahu fikum berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang walhamdulillahirabbil alamin